silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi karena itu tahapan-tahapan untuk bacaan rupiah itu apa aja? Nah. Ah, apa ah, tahapan-tahapannya apa dari awal sampai akhir? Terus yang kedua kemarin saya ikutin training di Masjid Istiqlal tentang apa namanya alam bawah ah, sadar. Uh, tapi saya dengar setelah itu banyak yang setelah itu bisa menyembuhkan orang, bisa melihat lalu tapi itu capnya. Itu jelas dari setan itu habis itu dia bisa melihat makhluk gaib atau semacamnya jelas itu dari setan malah menyesatkan itu bu malah menyesatkan jadi tahapan-tahapan untuk merukyah uh, eh, sebenarnya tidak sulit dianjurkan kita dalam keadaan sudah bersuci karena rukyah itu pada hakikatnya kita berdoa pada Allah kita berdoa kepada Allah dan meminta bantuan pertolongan dari Allah agar jin dan syaitan yang mengganggu dan menyakiti enyah dari tubuh kita atau dari pasien ya <clears throat> kemudian <clears throat> yang kedua upayakan yang akan kita rukyah juga seperti itu suci dalam keadaan sudah bersuci walaupun dia umpamanya sedang haid istri kita umpamanya ya kan sudah jadi berwudu ya kemudian setelah itu mulailah dengan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan kalau dapat kalau dapat ya kalau enggak juga enggak apa-apa salat sunat dua rakaat salat sunat itu disebut dengan salat sunat hajat kita hajatnya kepada Allah mohon disembuhkan atau dilepaskan dari penggangguan <clears throat> habis itu doa seperti biasa doa kepada Allah agar rukyah kita diberkahi oleh Allah lalu menghadaplah ke arah kiblat jadi kalau pasien kita itu di sini kepalanya sebelah kanan ya kita kita menghadapnya kiblat anggaplah kiblat itu ke sana ya kita ngadap ke sana <clears throat> pasien kita <clears throat> kepalanya sebelah kanan kanan dari kita ya dimana kalau kita perintahkan dia mereng ada ngadap ke arah kiblat langsung lambung kanannya yang dihimpit sesuai dengan sunnah tidur ya nah kemudian uh, setelah itu mulai membaca doa ruqyah doa mukadimah ruqyah yaitu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah aku meruqyah engkau min kulli syai'in yu'dhika ini doa mukadimah ruqyah yang dibacakan malaikat Jibril untuk Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfika bismillah alqika. Perlu saya tulis? Ya. Kan bisa direkam. Bismillahi arqika. Nah, ini terlalu berat saya angkat. Bismillahi arkika. Apa? Ah. Anda? Oke. Okay. <clears throat> Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah aku meruqyah engkau min kulli syai'in dari segala sesuatu yu'dhika yang menyakiti engkau wa min syarri dan dari segala kejahatan kulli nafsin seluruh jiwa-jiwa yang jahat jiwa-jiwa yang gelap maksudnya jin dan syaitan ya awainin hasid atau tatapan mata yang dengki. Ain. Allah yashfik, Allah lah yang menyembuhkan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku merukiah engkau. Baca ini tiga kali. Oke. Okay. <clears throat> Baca ini tiga kali. Bismillahirraqika min kulli syai'in yu'dhik. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau min kulli syai'in yu'dhik dari segala sesuatu yang menyakiti engkau. Wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Dan dari kejahatan segala jiwa-jiwa yang jahat atau 'ainin hasid tatapan mata yang dengki. Allah yashfik. Allah lah yang pasti menyembuhkan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku merukyah engkau. Baca itu. Nah, setelah baca ini, lanjutkan dengan La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kemudian baca ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghith Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghith Setelah itu berikan instruksi Berikan instruksi Wahai penyakit Yang ada di tubuh hamba Allah ini Yang ada di tubuh manusia ini Yang ada di tubuh istri saya Yang ada di tubuh anak saya Wahai penyakit Kamu adalah makhluk Allah saya bacakan kalamullah berikut ini sebagai instruksi bagi kamu agar kamu meninggalkan tubuh orang ini. Hai penyakit, kamu adalah makhluk Allah. Saya perintahkan kamu keluar. Hai kamu jin dan setan. Ketika kita bicara tentang jin dan setan, suaranya seperti membentak. Hai kamu jin dan syaitan. Dengan nama Allah saya perintahkan kamu keluar. Keluar dari tubuh orang ini. Keluar kamu dari tempat mana saja yang mudah. Silahkan kamu keluar dari hidung, dari mulut orang ini, dari telinganya, dari duburnya, dari pori-porinya, dari manapun yang enak. Tapi jangan kamu menyakitinya ketika kamu keluar. Dan jangan pernah kembali. Jadi instruksi. Ya, kalau ini suaranya tegas. Kalau penyakit dan disuruh keluar, cukup dengan bahasa seperti tadi ya. Hai penyakit, kamu adalah makhluk Allah, saya perintahkan kamu keluar. Ayat-ayat Allah ini saya bacakan untuk memerintahkan kamu keluar. Keluar. Itu saja. Tapi kalau jin dan syaitan, hai jin dan syaitan, lihat nadanya mulai tinggi dan kita perintahkan dia keluar. Kamu keluar. Tegas, kamu keluar. Setelah itu Katakan kepadanya, ayat-ayat ini saya bacakan untuk mengusir kamu. Saya tidak berniat untuk menyakiti atau apalagi membunuh kamu. Tapi jika kamu bertahan, saya tidak mau peduli dan tidak tidak peduli dengan apa yang akan menimpa kamu. Apakah kamu terbakar? Dan sudah banyak yang sudah terbakar. Apakah kamu cedera cacat? Sudah banyak yang cedera cacat. Apakah kamu mati? Bukan urusan saya. Karena kamu saya sudah saya suruh keluar baik-baik. Nah, mulai baca ayat. Ya, gitu aja ya. Mulai baca ayat. Berapa lama ayat dibaca? Makin lama Bapak Ibu membaca ayat, makin bagus. Makin banyak pahala Bapak Ibu. Iyalah. Ya maksudnya kita baca aja surah Al-Baqarah umpamanya kan. Iya, pokoknya ibu mau buka Al-Qur'an, meruqyah nggak ada masalah. ya Buka Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, ruqyah itu harus dengan suara yang dijahar. Kalau ibu-ibu suaranya jahar yang distandarkan untuk wanita. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah keras-keras. Ya, kalau kami diperintahkan seperti imam dalam sholat. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. ar مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين kalau laki-laki yang baca ya begitu caranya artik artika ya. dah dah selesai pertanyaannya ada yang lain hmm. Eh kenapa tidak? Karena yang dahsyat itu adalah ayat. Ibu harus ingat itu semua. Selat, ibu kan orang Islam kan? Iya. iya. Selama orang Islam kita baca tuh ayat. Yang hebat itu ayat, bukan kita, bukan Ustad. Percuma Ustad pun baca tapi maaf kalau Ustadnya membaca tapi Ustadnya sesat. Cuma aja. Yang penting kita insya Allah orangnya dah di atas ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Nggak ada masalah. Ibu, saya bacakan kisah seorang mahasiswi di Jawa Barat. Dia nol baca Qurannya nggak ngerti. Jangankan baca Quran, mungkin seumur hidup dah ada dia baca Quran tangga. Jadi ketika dia mengalami sakit yang berat, <clears throat> udah putus asa tumornya muncul di tubuhnya dalam bentuk yang mengerikan akhirnya dia mengikuti pelatihan ruqyah selama dua hari dan dia praktekkan ke dirinya sendiri caranya gimana ibu tahu nggak dia dengarkan uh, ayat ruqyah kemudian dia catat dengan tulisan latin apa namanya tulisan latin itu aja yang dibacanya udah pasti salah nggak itu pasti salah lah antara so dengan sin udah susah bedakan shin dengan ya udah susah bedakan lah pokoknya itu ya nah, intinya dia baca karena dia yakin lalu dia teruskan kepada dirinya yang segede ini di, di apa usap diusap sambil membacakan hanya dalam empat bulan bu udah mengecil sebesar kelereng akhirnya hilang baru dia setelah itu hilang penyakitnya baru dia belajar ngaji belajar dari Iqra nah setelah dia pandai baca dari Iqra dan dia pandai baca Al-Qur'an, sekarang di Jawa Barat dia termasuk perukiah wanita yang tangguh. dia mulai dari nol loh. Ya. Jadi dia sembuh dulu. Dia sembuh dulu. Mm -mm.